dikatakan bid'ah macam-macam di lok mau sering saya sampaikan solawat ya solawat ngapain solawat kok yang padang bulan yang pakai ngeplai terbang macam-macam kuping kering rumah hasil ini tapi tak bilangin orang-orang itu lek lok nyapain ngeplai terbang jawab timbang ngeplai desmu ya bener nyatanya akhlaknya ya api-api pernah dengar ada tawuran antar grup solawat tidak ono ono grup selawat kok ngombe ciu ndak ono akhlaknya api-api kok senengane musil eh aminnya juga beda-beda amin itu beda-beda kalau malaikat amin itu sama seragam makanya ketika sampean sholat berjamaah tahu jamaah apa ora apa jeburis-jeburis tapi insya Allah akan manusia-manusia yang insaf ini malaikat iki aja Anwar Zahid masuk jembure-jembure sune ning gelem teko ora ngira ora mungkin rumangsamu gelem teko ayo orang ngarah teko saking aneh sing ngaji padha jemburi sing ketemu bolone makane gelem budal Allahumma sholli ala Muhammad Kenapa yang sholat berjamaah ketika imam selesai waladolin terus baca amin kok bareng dengan aminnya malaikat diampuni ya semua dosanya? Malaikat itu amini ya wis ngono iku modelnya kayak itu, nggak variatif. Nah kalau kita kan ya tergantung lagu nih imam toh. Nah imam lagu nih dolin amin. Lah walau terangi roiso ngomong kadang-kadang ngono amin amin amin bocah cilik-cilik sing asem perkara mami kesuwen sama-sama amin itu mengamini doa itu lagunya juga beda-beda kalau doanya mantep kayak Ustad siapa tadi ah itu ya amin amin amin amin ya Allah amin adik dong ada singkat coba hitungannya ketahuan seorang ngerti karepin tuh mesam kainannya amin amin amin mantep suwe suwe suwe mudah mudun tangan amin amin lama-lama gak kuat nyonggok tangan tumpang tumpangnya dukur kuku ambil itu Kita ada begecil bekecil gini kayak, eh, amin, amin. aminnya aja beda-beda jadi tolong perhatikan kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya maka manusia lebih hebat daripada malaikat tapi kalau akalnya dikalahkan sama nafsunya justru nafsunya yang mengendalikan akalnya maka manusia lebih rendah daripada binatang Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang hanya punya nafsu, nggak punya akal. Maka pantas kalau binatang itu yang nakal kayak gitu, memang nggak punya akal. Kayak wedus itu, Yang nggak punya malu, hanya punya kemaluan. Nah, maka nabenan tak dalam itu biasa tuh. sampean itu lah, terus tiru wedus itu kan yo. Nah, karena binatang itu nggak punya akal, maka nakalnya itu ya ya pancet kayak gitu. Mulai dulu nakalnya ya cuma kayak gitu, nggak variatif belas nakalnya. Pedus sih nakalnya paling-paling yang merusak anggrek. Ya. Kucing ini paling-paling nakalnya ya nyolong pindah. Gak iso kon ngelakoni nakal liane gak iso. Yakin pinter sampai sampean. Tikus sih nakalnya ya merusak pari, Semua iku. Tidak variatif sama sekali, nakanya ya cuman seperti itu. Cuman pernah dengar ada kambing jadi tersangka. Kucing terus ditangkap KPK. Dah ono. Oh Kamu pernah dengar? Woi, ono pedus nyolong sepeda motor. Gak ono, sing nyolong wih koncone. Iya, pedusnya gak tau nyolong. Sehingga ketika manusia akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya, nilainya lebih rendah daripada binatang larang kewane. Aku kan pernah nyampein. uang gendeng sampai sapi gendeng larang. Larang sapi gendeng. sapi gendeng muncul di ya anak. Ayo sopoh iso hodak godak kan seletik sapi rapopo tangi mana godak kena ngepek. Jajal paling musik gendeng muncul atau terus pengumuman kon ngepek uang sak katot-katot ini kalau sing Tak kira arep. Nah, ngomong-ngomong soal binatang saudara kita itu. Guyu itu ya Maka ini loh, ini bener banyak orang diridhoi Allah dapat rahmatnya Allah dimasukkan surga gara-gara binatang. Tapi banyak pula yang dilaknat Allah gara-gara binatang. Oke. Okay. Ya? Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu dapat ridhonya Allah gara-gara laler gara-gara lalat beliau lagi nulis kitab zaman dulu itu kalau nulis kitab pakai tinta tinta itu bahasa Inggrisnya demansi garo itu <laughs> lagi nulis kan dulu pakai pena celupan tuk terus nulis tuk terus nulis tuk terus nulis itu ada lalat haus plek subhanallah ini lalat sut sut sut nyedot ini tinta diminum ini Imam Ghazali berhenti nulisnya nunggu sampai lalat ini kenyang begitu lalat ini mabur pur mau nulis koncoknya teko plek melu pisan nyut nyut nyut nyut Imam Ghazali tidak mau ganggu ini lalat padahal lagi nulis kitab loh ini biarkan biarkan kenyang dulu ya diem bahkan nggak gerak takut kalau gerak nanti lalatnya sungkan terus mabur apa ini haus ini kenyang mabur mau dicelupin tekon nih kocone pleng suwengi lo nggak nulis perkara laler lo gentenan lo laler biasa lo laler gak biasa lo gara-gara welas sama laler itu dirahmati Allah dapat ridhonya Allah masih ingat kisah seorang perempuan mohon maaf nakal yang istilah kerennya pelacur tempel-tempeli alat mancur anu WTS pada titip senjata itu katanya orang-orang balon yang bayar dapat kelon itu itu kan ada itu perempuan nakal dia habis melayani entah dapat berapa laki-laki kecapean pelaku saya saya sampai heke menengok bayang kewan di tengah padang pasir dia jalan panas dan karu-karuan tengah padang pasir haus lapar wis hampir semabutnya hampir nggak sadarkan diri saking laparnya saking hausnya eh kuasanya Allah di tengah padang pasir itu ada satu pohon yang rindang dia tertatih-tatih berjalan ke situ di bawahnya itu ada ada lowangan apa bahasa Indonesia ini ya lubang itu terus gak gak kok ya dan di lubangan itu ada air ya semacam sumber kecil itu loh ada air Eh sok peneng dia ini aku bisa minum yang mau ngambil air itu untuk diminum itu di samping sumur itu ada anjing sorry aku ngomong anjing kalau nyawang sampean ya itu kecet kecet kosel kosel karena kehausan hampir mati kemudian dia lepas sepatunya dia turun ke lubang itu dia tidur air ya sekolah yang sepenting sama paham lah usah. dia tidur air itu dan diobekkan diminumkan ke ke anjing yang lagi kecil-kecil yang kosel-kosel tadi begitu dapat minum ini anjing terus seger lari dia ngalak tidak minum demi kasih minum anjing diterima tobatnya sama Allah diridhoi Allah gara-gara ngekei ngombe hasu opo maneh ngekei ngombe aku Alhamdulillah ini tahu panitia minuman kesukaan aku kopi semalam kan aku dikasih minum kopi susu tak bilangin nama panitia aku paling gak seneng minum kopi susu karena minuman yang gak jelas lah kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turun jelas memang ngajak melek. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Korea ini model ini. Oke. Okay. Jadi banyak orang yang dirahmati Allah, diridai Allah karena binatang, gara-gara binatang. Allah masih lama Muhammad.